Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Shalal Fauzan asbahullah. Pembahasan sekarang adalah pembahasan seputar apa? Masih seputar dalil yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit halaman 84. Yang ciptakan kami ini ya halaman 84. Setelah menyebutkan hadisnya siapa kemarin Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami, kemudian berikutnya Imam Ibnu Qudamah bagian atas matanya atau melihat matanya atas itu. Qala al-muallif wa sabahullah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Husain Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Husain, "Kam ilahan tu'bad? Kam ilahan ta'bud? Berapa ilah yang kau sembah?" Qala sab'ah. Bayangkan. Menyembah ilah tujuh. Sittatan fil ard wa wahidan fis sama. Mengakui dia. Yang aku, yang aku sembah tujuh ilah, yang enam di bumi, yang satu di langit. Allah musta'an syirik. Qala wa man rahbatika wa rahbatika Siapa di antara tujuh tersebut yang apa? Yang engkau menyandarkan rasa cintamu dan rasa takutmu? Qala alladzi fis sama. Satu tak. Eh? Yang aku takut dan aku cinta kepadanya adalah adalah apa? Ilah yang ada di langit. Berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala alladzi na'am alladzi fis sama. Qala fatrukis sittah. Kemudian Rasulullah mengatakan tinggalkan yang enam Wa'bud alladhi fis sama ibadahilah yang ada di langit. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah nasihat yang sangat bagus. Husain ditanya, berapa ilah yang kamu sembah? Tujuh katanya. Yang enam di bumi, yang satu di langit. Paham ya? Siapa yang di langit ini maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi, siapakah yang engkau jadikan sandaran rasa takut dan cintamu? Qal alladzi sama, zat yang ada di langit. Akhirnya Rasulullah mengatakan menasihati tinggalkan yang enam ibadahilah yang satu yang berada di atas langit. Wa ana u'allimuka da'watain dan aku akan mengajarkan kepadamu dua doa. Fa aslama wa 'allamahun Nabi sallallahu Kemudian Husain tersebut masuk Islam langsung Rasulullah mengajarkan kepadanya an yaqul untuk mengatakan Allahumma alhimni rusdi. wa qini syarra nafsi. Dua doa. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku. Maksudnya berilah taufik kepadaku rusdi untuk mendapatkan petunjukku. Wa qini dan jagalah diriku syarra nafsi dari kejelekan jiwaku atau kejelekan diriku. Dua doa yang sangat mulia. Allahumma alhimni rusdi. Wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah. Berilah taufik kepadaku untuk mendapatkan apa? Naam atau untuk senantiasa di atas apa? petunjukku. Wa qini dan jagalah aku syarra nafsi dari kejelekan diriku. Paham ini ya? Nah, kita lihat penjelasannya bawah itu. Qala Asy-Syarihu astabahullah, Hadal haditsu min adillati na'am. Disebutkan itu hadal haditsu min adillatil ulu. Hadis ini termasuk dalil seputar apa? Ulu. Apa itu ulu? Sifat tinggi bagi Allah swt Tinggi di mana, Taufik? Nah, tinggi di mana? Di atas arsy. Paham ya? Uluun fi dzatihi qaribun min ibadihi ba'inun an khalqih. Tinggi secara zatnya, dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di mana tadi? Eh, Al-akh. Allah taala di mana akh? Eh, apa? Di atas mana? Nah, di atas arsh. Nah, barakallahu fiikum. Allah taala menempel dengan makhluknya enggak? Allah taala. Enggak menempel dengan makhluknya ya. Ba'inun an khalqih. Terpisah dari makhluknya. Ahsan tabarakallahu fiik. Kita lihat lagi. Wahwa anak anna Nabiyya sallallahu alaihi li Husain, yaitu dalilnya sisi pendalilannya bahwasanya Rasulullah Sallallahu SAW berkata kepada Husain, "Nam Walid Imran, Husain ini adalah orang tuanya Imran, Imran Husain ini anaknya." Ma'ruf kan sahabiyun jalil Imran bin Husain. Nah, Husain ini bapaknya. Bapaknya Imran. Imran siapa ini? <laughs> Bapaknya Husain. <laughs> Imran siapa ini? Anaknya siapa dia? Sahabat bukan? Naam Hasan, sahabatnya Imran bin Husain ini bapaknya. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada bapaknya Imran itu Husain, Walid Imran radhiyallahu huma, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa ilah yang kamu sembah? Wa yuridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuqarrira an nam yuqarrira lahu tauhid wa yubtila syirk. Ayo ini. Rasulullah SAW ketika tanya tersebut bukan karena ragu, tapi menginginkan untuk menetapkan pada Husain tauhid. menetapkan tauhid, mengajarkan tauhid dan menghancurkan atau membatalkan kesyirikan. Tujuannya itu, bukan Rasulullah nggak tahu, tahu. Paham ya? Jadi pertanyaan tersebut diajukan tujuannya apa? Untuk mengajari Husain bahwasannya apa? Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Nah, Persembahan yang hak hanya satu. Wa dzalika bil burhan alladhi ya'tarifu bihil khasim. Yang demikian itu dengan hujjah burhan, argumen, bukti yang diakui oleh khasim-khasim itu yang diajak debat atau yang diajak bicara. Paham ya? Naam. Qala a'budu sab'atan ngaku dia, aku menyembah tujuh yakni sabat alihah, tujuh alihah, sittatan fil ard wa wahidan fis sama'. Ngaku dia. Aku menyembah tujuh ilah. Yang enam di bumi, yang satu di langit. Ngaku. Wallahi ala di bis sama' huwallah subhanahu wa ta'ala. Satu yang berada di langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala, "Faman ladzi ta'udduhu li raghbatika wa rahbatika?" Antara tujuh tersebut, siapakah ilah yang apa? Yang engkau mengembalikan, yang engkau menganggapnya ketika apa? Enam cinta dan juga Takut. Qala alladzi fis sama. Ngaku dia. Zat yang berada di langit. Fis sama artinya apa, Astaufik? ha Al-ulu. Fis sama artinya apa? Fi di sini artinya? Ala. Paham ya? Di atas langit bukan di dalam langit. Berarti fi maknanya ala. Karena tidak selamanya fi maknanya apa? Di dalam ya. nam fi di sini artinya di atas bukan di dalam. Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di muka bumi. Maksudnya bukan di atas, bukan di dalam bumi tapi apa? Di atas bumi. Itu maksudnya. Kita lihat lagi. Fahada yubayyinu ma kana 'alaihi musyrikun min takhabbutin fil ibadah. Ini menunjukkan, menjelaskan bahwasannya keadaan musyrikun zaman waktu itu. keadaan musyrikun Berupa apa? Berupa Nah barakallahu fikum bergelimpangannya mereka dalam masalah ibadah ini. Bergelimpangan itu maksudnya enggak kokoh itu ya. Nah, menyembah ilah tujuh. Tapi kalau ada masalah kecintaan, takut larinya ke yang di atas langit. Allah musta'an. Wa annahum lamma tarakut tauhid saru ya'buduna alihatan katsirah. Bahwasanya mereka ketika meninggalkan tauhid, menjadilah mereka menyembah ilah-ilah yang banyak. Nah, menyembah ilah yang banyak ketika mereka meninggalkan apa? Tauhid. Naam. Dan awal kali munculnya, nah barakallahu fikum, kesyirikan di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Padahal zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan zaman Nabi Adam alaihissalam berapa abad kemarin? Seribu? Sepuluh ribu abad. jarak antara zaman Nabi Adam alaihissalam eh, sampai ke zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihissalam berapa abad kemarin? 10 abad. 10 abad itu berapa tahun kemarin Umar? 1000 tahun. Karena satu abad 100 tahun ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza nazakumullah wa barakallahu fikum. Munculnya kesyirikan awal kali di zaman Nabi Nuh as. Awal permulaan terjadinya kesyirikan sebabnya apa? Masalah apa? Hmm? Masalah apa? Ngomongnya jelas. Masalah apa kemarin? Akhabah Mu'ad gambar makhluk bernyawa. Awal mulanya itu. Orang-orang kaum Nabi Nuh as. mereka menggambar menggambar orang-orang saleh digambar oleh mereka. Paham ya? Digambar kemudian ditancapkan di tempat-tempat majelis mereka. Nah, ketika datang generasi berikutnya, dibisiki oleh setan yang terkutuk untuk nyembah patung-patung atau gambar-gambar tadi itu. Mengagungkan. Allah musta'an. Jadi hati-hati ya. Ternyata sumber kesyirikan di antaranya apa? Gambar makhluk bernyawa. Allah musta'an. Orang mengagungkan gambar luar biasa di luar sana ya. Orang-orang jauh dari ilmu, gambar diagungkan. Coba kalau antum lihat di rumah-rumah itu, gambar orang tua, gambar pernikahan, diambil kemudian diinjak-injak, marah nggak kira-kira? Marah. Pengagungan, ini orang tua kami, masa diinjak-injak padahal gambar. Kalau nggak ada pengagungan ngapain marah-marah? Ya nggak, Menggambar, bakar pun nggak masalah itu ya. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Awal kali munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi awal mulanya masalah gambar. Hati-hati ya dengan gambar hukum nyawa ya. Jadi jangan sampai bermudah-mudahan nah dengan gambar makhluk bernyawa. Innamas surah ya ras, fa idza quti'a ar-ra's fala surah. Gambar makhluk bernyawa itu adalah kepalanya itu menjadikan tolak ukurnya. Kalau kepalanya sudah dipadamkan, dihanguskan, dipatahkan, dihilangkan, maka gambarnya tidak haram lagi. Bagaimana Ustaz kalau wajah tok? Enggak cukup wajah saja. Paham ya? Karena kepalanya masih ada. Paham ya? Dikondisikan. Eh? Ditutup. Eh? Dihapus. Bagaimana kalau uang Ustaz KTP? Para ulama telah menyebutkan kecuali yang darurat yang kita tidak bisa mengelak. Seperti uang, paspor, KTP, kartu identitas itu kita nggak bisa mengelak. Kalau seandainya mereka bolehkan, diperbolehkan, diizinkan bagi rakyat Republik Indonesia untuk bikin KTP tanpa gambar. Pasti milih tanpa gambar. Benar nggak? Eh, tapi kan nggak boleh. Eh, uang warna merah gambar Soekarno Hatta uang berapa? 100 ribu. Antum antum hapus kepalanya. Wah. Untuk jual beli laku nggak kira-kira? Nggak laku, mereka yang mengharuskan. Itu bukan urusan kita ya. Hukum asalnya tetap kita dituntut untuk menghapus tadi itu. Paham ya? Dalilnya dengan dalil yang mana? Yaitu perintah yang Rasulullah arahkan, Rasulullah anjurkan kepada Ali bin Abi Thalib waktu itu. Paham ya apa itu? La tadak suratan illa tamastaha. Jangan kamu meninggalkan gambar makhluk nyawa kecuali engkau menghapusnya. Paham ya? Ini penting sekali. Karena banyak orang yang masih bermudah-mudahan dengan gambar. Paham ya? Anaknya minta boneka dibelikan boneka. Paham ya? Anaknya minta kaos yang gambar unyil, gambar Doraemon dibelikan juga. Paham ya? Nah, minta baju, eh, gambar apa Hello Kitty dibelikan juga. Kepalanya itu pak, kepalanya, kepalanya dihanguskan, dihancurkan dulu, hapus dulu. Kalau di pasar nggak ada ustadz yang nggak ada gambarnya siapa bilang? Nyari dulu banyak kaos polos itu. Kalau misalkan anak perempuan dibelikan gambar bunga, gambar pohon, bisa kan? Kalau anak laki-laki dibelikan gambar mobil, gambar tank misalkan. Bisa, semuanya bisa disiasati. Cuman banyak orang bermudah-mudahan. Jangan barakallahu fikum. Jadi kalau suatu ketika punya anak, minta dibelikan boneka silakan, tapi boneka tanpa kepala kalau ada. Ada enggak kira-kira? Eh, pesan, Pak, pesan boneka Pak tanpa kepala. Dibikin kan nanti. Namanya, ya? Tapi kalau beli di pasar yang ada kepalanya, pulang ke rumah sih patahkan kepalanya. Biar apa? Biar ada namanya ingkar mungkar situ. Banyak orang bermudah-mudahan Allah musta'an. Apalagi ahlus sunnati wal jamaah, sunniyun, salafiyun, jangan bermudah-mudahan dalam hal gambar. Ingat, awal kali muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam sebabnya di antaranya adalah gambar makhluk bernyawa. Allah musta'an. Kita lihat lagi. Qala Allah Ta'ala ta berkata, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Apakah rob-rob yang berbeda-beda yang bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala zat yang tunggal dan maha kuasa? Ma ta'buduna min dunih illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalian itu sebenarnya enggak nyembah. Apa-apa yang kalian sembah itu yang selain Allah itu melainkan hanya nama saja. Nama-nama yang kalian namai Eh, dan yang dinamai oleh bapak-bapak kalian yang Allah Taala tidak menurunkan burhan atau bukti atau na barakallahu fikum argumen di situ. Menunjukkan bahasanya apa? Cuma nama, batu, bayangkan. Batu dinamakan Lat, misalkan Uzza, Manat misalkan. Paham ya? Wa illa enggak bisa apa-apa. Sudah kita lewati kemarin kan kisah na barakallahu fikum yang waktu itu terjadi di mana? Di India. Sudah kita lewati kisahnya ya. Nah, saat itu di India ada orang yang sangat dia itu pengen sekali tahu. Selama ini sesajen yang diserahkan berhala kok habis terus loh. Kan aneh juga. Dikasih ayam habis. Dikasih air susu habis. Dikasih makanan habis. Orang ini curiga. Sebenarnya siapa sih yang makan dan juga minum susu tersebut? Nah, suatu ketika orang tersebut membawa makanan dan air susu diletakkan di depan berhala. Dia mengintai, tahu mengintai ya? Dia dari jarak jauh mengintai, melihat sebenarnya siapa yang selama ini makan makanan dan minum susu. Ternyata ada oknum di situ. Allahul musta'an. Dilihat dari jarak jauh, wah, dimakan makanannya, diminum air susunya. Setelah itu dia naik langsung dikencingi berhalanya. Siapa oknum ini? Anjing. Allahul musta'an. Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya berhala patung yang sebesar itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Paham ya? patung yang sebesar itu nggak bisa apa-apa. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika bapaknya pergi, berhala dihancurkan oleh Ibrahim. Paham ya? Patahkan, hancurkan berhalanya. Tinggal berhala yang paling besar. Kapaknya dikalongkan di lehernya, jebret gitu ya. Setelah itu bapaknya pulang, Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Tanya berhala yang paling besar kalau bisa bicara. Bicara nggak berhalanya? Nggak bicara karena batu. Bayangkan itu. Kan aneh, zaman sekarang banyak orang-orang yang mereka mencari pesugihan, kekayaan, datang kuburan, kuburan kok dimintai itu loh. Paham ya? Seharusnya yang minta itu orang yang mati minta kepada orang hidup, minta doa atau orang hidup minta yang mati, Mas? Yang benar itu orang yang hidup minta orang yang mati atau orang yang mati minta pada orang hidup? orang yang mati. <laughs> Terbalik ya. Ayo na'am. Enggak mesti kalau minta, kalau minta sebenarnya lah sebenarnya yang, yang mati itu butuh doanya orang yang hidup. Karena pertanyaannya diubahnya ya. Sebenarnya yang butuh itu orang yang hidup butuh orang yang mati atau orang yang mati butuh yang hidup? Naam ahsan. Butuh apa? Doa. Orang zaman sekarang malah kan datang ke kuburan minta, "Mbah fulan, Mbah tolong doakan biar kami sukses usahanya," katanya. Paham ya? Tapi dia bertangku tangan enggak sukses. Allahumma musta'an. hati ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Datang kuburan Mbah fulan, Mbah nah terkadang kuburan kuburan yang misterius, kuburan misterius dipahat, dibangun, di atasnya nyalakan lampu, didatangi lah dia. Nah, dia kira itu kuburan wali gitu loh kuburan wali, kuburan orang saleh. Ternyata apa? Kuburan apa kemarin? Kuda. <laughs> Allah musta'an. Orang berbondong-bondong tentang itu minta Mbak Fulan, Mbak Alan, ternyata kuburan kuda. Allah musta'an. Hati-hati ya. Jangan sampai tertipu dengan bujukan rayuan syaitan yang terkutuk. Wa qala subhanahu Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakhisun wa rajulan salama lil rajulin hal yastawiyani masalah. alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun Allah Ta'ala telah memberikan permisalan permisalan seseorang yang memiliki budak dimiliki banyak orang dan orang yang punya budak dimiliki sendiri kira-kira yang mana yang lebih baik yang budak yang dimiliki banyak orang saling rebutan berselisih atau eh, barakallahu fikum budak dimiliki oleh satu orang mana lebih bagus satu orang Paham ya? Gak sama. Hal di masalah apakah sama kedua-duanya? Enggak sama. Paham ya? Kesimpulannya barakallahu fiik. Wa dzalika mithlu ini kesimpulannya, wa dzalika mithlun nah wa dzalika mathalun lil muwahhid wal musyrik. Ayat tadi itu permisalan untuk orang muwahhid dan orang musyrik. Perhatikan, muwahhid itu adalah orang yang mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian orang musyrik adalah orang yang mensekutukan Allah taala dalam beribadah. Fal musyriku mithlu abdi alladhi yamlikuhu 'iddatu asniyat la yadri man yurdi minhum nih. Orang musyrik itu bagaikan budak yang memilikinya adalah banyak tuan. Jadi budak itu dimiliki beberapa tuan gitu. Paham ya? Jadi dia bingung gitu loh. Dia nggak tahu siapa yang akan dibikin ridho oleh dia di antara mereka. Paham ya? Lima orang punya budak satu. Nah, budaknya ini dimiliki lima tuan tadi itu. Dia bingung untuk melakukan perbuatan apa yang harus bisa dijadikan apa? biar nanti menjadi menjadi mereka ridho terhadapnya. Lianna raghabatihim muhtanifah karena keinginan keinginan tuan-tuan tadi itu beda-beda gitu ya. Nah, kulluhum lahu iradah itu iradatul terakhir Mereka semuanya tuan-tuan tadi itu nah, punya keinginan yang berbeda dan keinginan yang lain. Fahuwa fi hayrah min amrih ini Budaknya bingung. Budaknya berada di atas apa? Hayrah, kebimbangan dari urusannya. La yadri man yurdi minhum. Dia nggak tahu siapa di antara mereka yang bisa bikin ridha. Litafawuti matalibihim karena apa? Berbeda-bedanya permintaan mereka dan juga apa? bertingkat-tingkatnya permintaan mereka. Wa huwa fi qalaqin fi hayatihi. Budak yang dimiliki banyak orang ini berada di atas apa? kolak yaitu kesedihan. Paham ya? Di dalam kehidupannya. Minha ulai syuraka al-mutasyakisin. Eh? Kesedihan apa? Dari mereka orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang apa? Yang ikut memilikinya, yang berselisih tadi itu. Bingung nih budaknya. Naam. Wa amal muwahhid fa huwa mithlu alladhi yamlikuhu sayyid wahid ya'rifu raghbatah. Adapun muwahhid dipermisalkan adalah apa? Budak yang dimiliki oleh satu tuan. Budak yang dimiliki berapa? Satu tuan. Ya'rifu raghbatah. Dia tahu keinginan tuannya apa. Karena nggak bingung satu orang aja wa ya'rifu matalibah dan tahu apa yang diinginkan oleh tuan tersebut fahuwa ma'ahu fi rahah maka budak tersebut bersama tuan yang satu tenang tentram dia kadzalika alladhi ya'budu ilahan wahida seperti itu pula orang yang nyembah satu ilah enggak sedih dia satu aja yakunu mutmainnul bal perhatikan ini dia akan menjadi orang yang tenang pikirannya wa ammal ladhi ya'budu alihatan muta'addidah adapun orang yang menyembah ilah yang banyak menyembah ilah yang banyak. Fa innahu yakunu qalatan musawwasan atau masrusan la yadri bima dha yataqarrab ila kulli wahid minhum. Maka orang tersebut budak yang dimiliki banyak tuan dari itu berada di atas apa kolak yaitu kebimbangan kesedihan paham ya banyak pikiran dia nggak tahu dengan perbuatan apa yang akan dia jadikan apa untuk nah, mendekatan diri kepada tuan tadi itu. Wa hadha Husain yaqul, di sini Husain mengatakan kata beliau, wa hadha Husain yaqul innahu ya'bud sittatan bil ard, yakni minal asnam. Sesungguhnya dia menyembah enam ilah yang di bumi, maksudnya menyembah berhala. Wa ya'budu wahidan bis sama' dan dia menyembah satu yang di langit, alladhi Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fafihi isbatun annallaha Allah fis sama. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya Allah Taala berada di atas langit. Hatta indal musyrikin. Bahkan orang musyrikin pun juga mengakui, meyakini bahwasanya Allah Taala berada di atas langit. Wa hum musyrikun dalam kondisi mereka ada musyrikin. Ya'tarifuna annallaha Allah fis sama. Mereka mengakui bahwasanya Allah Taala di langit. Sudah kita lewati kemarin ya. Hatta orang yang mengatakan Allah Taala di mana-mana pun, itu kalau berdoa tangannya ke arah mana coba? Hah? Orang yang meyakini Allah Taala di mana-mana, itu secara prakteknya mereka berdoa tangan arah, eh, arah tangannya kemana? Ke atas kan? Berarti menunjukkan kontradiksi. Allah Taala di mana? Di mana-mana. Coba berdoa apa? Allah fil muslimin wal muslimat. Misalkan ya, al ahya iminhum wal amwat misalkan. Enggak bisa, mesti ke arah langit atas itu loh. Paham ya? kontradiksi pendapatnya. Karena nggak mungkin terjadi ya. Jadi kalau mengatakan Allah di mana-mana nggak tepat. Allah Taala itu berada di atas arsh beristiwa. Nggak usah nanya bagaimana istiwanya. Haram. Pertanyaan bid'ah. Paham ya? Nah barakallahu fiikum Allah Subhanahu taala meninggi di atas arshnya nya barakallahu fiikum. Naam, seperti itu. Ada pun yang mengatakan di mana-mana kurang kurang tepat dan dalilnya nggak ada. Nah terus bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina kuntum? Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Wah ini. Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti dimanapun kita berada, Allah Ta'ala bersama kita gitu ya. Apanya itu? <laughs> Lah bahas. apanya kira-kira? Iya kan ayatnya kan wa huwa ma'akum nama kuntum dan Allah taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu maksudnya apa?